أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hadirin ma'asyarul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita bertemu kembali dalam rangka talabatul alam menuntut ilmu dalam rangka mempelajari ilmu yang Allah turunkan kepada kita semua hendaknya kita bersyukur bisa mengenal ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak lupa juga kita senantiasa memberikan salam dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, pada siapa saja yang berjalan di atas jalannya sampai hari kiamat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baiklah kita lanjutkan Pembacaan kitab Syarah dari Usul Tafsir Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Kemarin kita telah membahas tentang turunnya Al-Quran Kapan Al-Quran itu diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar Dalilnya apa? Hah? Inna Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Peci mana ini? Pada nggak pakai peci. Ambil sih. Ya. Kapan malam Lailatul Qadar? Di Ya. Berarti Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Dalilnya apa? Ya, ya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Bulan Ramadan eh, apa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Berapa umur Nabi ketika diturunkannya Al-Quran? Umurnya 40 tahun Ya Siapa yang menurunkan Al-Quran dari Allah Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad Ya, yang membawanya adalah malaikat Jibril alaihissalam Baik, kita lanjutkan tentang ya malaikat Jibril. Qala Syekh rahimahullah وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة من الكرم والقوة والقوة القرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة Malaikat Jibril alaihissalam memiliki sifat-sifat yang terpuji, memiliki sifat yang agung, Di antaranya kiram, atau kiram, mulia, kuwah, apa kuwah yang memiliki kekuatan wal kurbi minallah jangan mainan ya ahsan mana becinya ambil becinya ya di antara sifat terpujinya sifat keagungan dari malaikat Jibril yaitu wal kurbi minallah apa artinya dekat dengan Allah ya memiliki kedekatan dengan Allah wal makana memiliki kedudukan wal ihtirami bainal malaikah dan mulia di antara para malaikatnya ya termasuk malaikat yang paling mulia di antara para malaikat yang banyak. Kemudian sifatnya dari malaikat Jibril adalah al-amanah. Ya, bertanggung jawab ya amanah atas apa yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril wal hasan memiliki kebaikan wat suci ya memiliki kesucian ma ja'alau ahlan li ayyakuna rasulu Rasulullah taala wahyihi illa rusulihi Ya, tidaklah Allah jadikan dia ya ahl ya orang yang dekat ya agar menjadi utusan Allah dengan membawa wahyunya kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu laqaulu rasulin karim. Ya, innahu ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala eh sungguhnya malaikat Jibril la qaulu rasulin karim sungguh ya ucapan yang dibawa oleh utusan yang mulia di quwwatin 'inda dhi arshil makin yang memiliki kekuatan dekat dengan arus yang kokoh ya atau yang memiliki kedudukan ya muta'in tamma amin yang ditaati di sana dan terpercaya ya amin yang ter terpercaya Kemudian bukti lainnya di dalam Al-Qur'an disebutkan 'allamahu syadidul quwa. Ya. Yang mengajarkannya adalah syadidul kuwa Yaitu malaikat Jib, Jibril ya disebut juga dengan syadidul quwa, dzu mirratin fastawa. Ya, memiliki bentuk yang baik maka dia menyempurnakannya Wahwabil huwa bil a'la dia ada di ujung ufuk yang tinggi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin." Ya. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu Ruhul Qudus. Yang menurunkannya yakni Al-Qur'an adalah Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Malaikat Jibril alaihi salam Min Rabbika ya, dari Rabbmu bil haq ya membawa kebenaran liyutsabbital ladina amanu agar mengokohkan orang-orang yang beriman wa huda dan petunjuk wa busyra lil muslimin dan merupakan kabar gembira kabar gembira bagi kaum muslimin. Waqad bayyana Allah taala ya, maka dari ayat-ayat di atas tadi menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya lana awsaf Jibril ya Allah menjelaskan kepada kita sifat-sifat Jibril ciri dari malaikat Jibril alladzi nazzala bil Qur'an yang menurunkan Al-Qur'an min indihi ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya wa tadullu ala idhamil Quran maka itu menunjukkan apa agungnya Al-Qur'an ya wa inayatihi ta'ala bihi dan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an fa innahu la yursal maka sungguhnya tidaklah Allah mengutus ya, tidaklah diutus man kana aziman illa bil umuril azim bil umuril azimah tidaklah diutus orang yang ya atau utusan yang agung kecuali karena perkara tersebut merupakan perkara yang agung pula yaitu matan dari usul fitafsir Ya, masuk kepada penjelasannya. Hadhihi sifatun 'azimah. Maka apa yang telah dijelaskan di dalam ayat tadi merupakan sifat yang agung, ya, sifat keagungannya malaikat Jibril. Ya, kemuliaannya malaikat Jibril. Waqad ja'at adillatu ala hadhihi al-awsaf, ya, telah datang dalil-dalil tentang sifat-sifat malaikat Jibril. Ya, tadi sudah disebutkan. Wa minha ya di antaranya qauluhu ta'ala innahu laqaulu rasulin karim. Ya, sampai thamma amin. Ya, di kuwatin 'inda dil arsi makin muta'in tamma amin. Wa qawluhu innahu la qawlu rasulin karim. Hada dalilu ala karam. Ya. Maka ya ayat ini menunjukkan tentang kemuliaan kemuliaan utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat Jib, Jibril ya innahu laqawlu rasulin karim ya sungguhnya ini adalah ucapan utusan yang mulia dzi quwwah yang memiliki kekuatan ya hadza dalil ala al-quwwah ini juga dalil menunjukkan ya malaikat Jibril itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Wa qawluhu 'inda dzil 'arsy makin dan adapun ucapannya 'inda dzil 'arsy di sisi arsy Ya, ai artinya innahu qaribu minallahi azza wa jalla bahwa malaikat Jibril itu dekat ya kepada Allah ya di sisi arasy berarti malaikat Jibril itu dekat kepada Allah Azza wa Wa qawluhu makin ya makin artinya du makana yaitu memiliki kedudukan ya yang memiliki kedudukan ya Jadi tidak sekedar dekat ya, tapi juga memiliki kedudukan. Ya. Miliki ya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu muta'in adapun ucapannya muta'in dalam ayat tadi ya wa hadha dalilun ala annahu hudu dzul ihtiram. Ya, ini menunjukkan bahwa ya malaikat Jibril memiliki ya kemuliaan. Ya, sehingga dia di, ditaati, ya, disegani di atas langit sana oleh para malaikat. Ya, maka disebutkan sebagai muta'in tamma amin. Ya. Qauluhu tamma amin, ya di sana amin hadhi amanah ya di sana dia terpercaya ya amanah miliki amanah wa qawluhu 'allamahu shadidul quwa adapun ucapannya 'allamahu yang mengajarinya adalah shadidul quwa ya ai shiddatu quwwatihi ya artinya memiliki kekuatan yang amat dahsyat ya. Ini benar-benar memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Wa kemudian selanjutnya dzu mirrah. Ya, mirrah artinya huwal hasan. Yaitu ya satu yang baik. Ya. Wa qawluhu dzu mirratin qala ulama adapun ucapannya dzu mirrah disebutkan oleh para ulama ya ala hayatin hasanah maksudnya ya dalam bentuk yang baik ya memiliki rupa yang elok ya malaikat jibril memiliki rupa yang baik ya dan bagus wa ta'ala dan Allah berfirman kul nazzalahu ruhul qudus katakanlah yang menurunkannya adalah ruhul qudus min rabbika dari Rabbmu bil haq dengan kebenaran liyuthabbital bitaladina amanu agar kokoh orang-orang yang beriman wahuda dan sebagai petunjuk wa muslimin dan sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Ya wa hadhihi ayah dalilun ala ittisafihi bit taharah. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwa ya malaikat Jibril memiliki sifat Tohar, ya kesucian dari kalimat apa ya miliki kesucian dari kalimat apa dalam ayat tadi lupa ayatnya <laughs> ah, Ya, na'am, ahsan. Ya. Kul nazzalahu ruhul kudus. Ya, katakanlah yang menurunkannya adalah ruhul kudus. Itu menunjukkan apa? Kudus artinya kesucian, ya, roh yang suci, ya. ولهذه ولهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف بها جبريل عليه السلام كان أهلا ya li ayyakuna al-hamil li kalamillahi azza wa jalla ila rusulihi salawatullah wassalamuhu alaihim ya dikarenakan ya malaikat Jibril tadi memiliki sifat-sifat keagungan ya sifat-sifat yang baik yang telah Allah sifatkan ya tercatat di dalam Al-Qur'an ya itu semua menunjukkan tentang keagungan malaikat Jibril yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka eh, makanya malaikat Jibril itu kana ahlan. Ya. Beliau merupakan utusan yang patut, yang pantas. Ya. Pantas sebagai apa? Li ayyakunal hamilu li kalamillah, yaitu agar ya, pantas menjadi apa? pembawa firman Allah. Ya, pembawa ucapan Allah Azza wa Jalla ila rusulihi ya yang mengantarkan kepada rasul-rasul ya kepada utusan-utusan Allah. Ya diantaranya siapa? Nabi Muhammad Muhammad. Ya. Jadi malaikat Jibril tidak hanya turun kepada Nabi Muhammad juga turun kepada rasul-rasul yang ada sebelum Nabi Muhammad Muhammad alaihi salatu wassalam. Iya. Salawatullah wassalamu alaikum ya. ya Salawat dan salam pada para Rasul Waqad bayyana Allah Ta'ala lana al-awsaf Jibril alladhi nazzala alladhi nazzala bil Qur'an min 'indihi Allah menjelaskan kepada kita sifat-sifat malaikat Jibril yang menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu yadullu ala 'azamatil Qur'an. Maka penjelasan ini menunjukkan tentang agungnya Al-Qur'an. Ya, yang diutus adalah utusan yang agung, maka yang dibawa juga sesuatu ya yang yang agung juga. Ya. Wa inayatullahi taala bi dan menunjukkan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an. Al, -Qur, Al -Quran. Wa innahu la yursal man kana 'aziman illa illa bil umuril 'azimah. Bahwa tidaklah ya diutus orang yang memiliki keagungan kecuali ya pastinya dia akan membawa suatu perkara yang agung pula. Ya. Maka ya biasanya pemimpin-pemimpin ya mengutus ya orang-orang pilihan ya karena apa? Karena yang dibawa itu adalah suatu perkara yang agung ya Faqanullahi yasifu Jibril bihadhihi al-awsaf al-azima dalilun ala idami ma ursila bihi Ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril dengan sifat-sifat yang agung ya menunjukkan ya bahwa yang diutus juga agung ya menunjukkan agungnya apa yang diutus dengannya li'annahu la yursal bil umuril azimah illa man huwa azimun bahwa tidaklah satu utusan diutus suatu perkara yang agung ya suatu perkara yang penting suatu perkara yang besar ya tidak lain ya orang tersebut adalah merupakan orang yang besar juga merupakan orang yang penting juga ya walihada yufarriqur rajul baina ayyursilal khadim ya'ti ilaihi bi khubzin minal ya oleh karenanya eh, seorang laki-laki itu dibedakan ketika ya diutus untuk mengirim makanan wa baina yursil khadiman akhar ila rais ya satu pelayan yang diutus untuk ya menyampaikan sesuatu kepada ya satu ya kepada pemimpin atau kepada ya presiden misalnya, wazir atau kepada menteri, ya fayakunu tsani a'zam. Tentunya ya pelayan yang kedua, ya utusan yang kedua ya tentunya orang yang lebih cakap, orang yang lebih ya mulia juga di dalam ya bidangnya wa minal awal eh, wa minal awal dan lebih berhak daripada yang pertama. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Ya, tidak mungkin ya sesuatu ya yang penting ya diutus hanya utusan yang biasa-biasa saja. Ya. Tentunya yang diutus adalah orang yang memang di bidangnya ya, yang faham tentang hal tersebut. Ya, yang cakap ketika menyampaikan apa yang diutus kepadanya. Ya. Ya, manusia juga seperti itu ya. Manusia saja juga dibeda-beda dibeda-bedakan ya mana pelayan untuk ngantar makanan beda mana yang memang dia utusannya bagian ya hal yang penting beda lagi orangnya ya nggak semuanya disamakan ya apalagi ya yang lah, yang diturunkan itu adalah al Al-Qur'an ya perkara yang mulia tentunya yang diutus juga utusan yang mulia juga ya yang memiliki banyak sifat-sifat yang mulia ya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi itu ada merupakan hikmah ya dari keagungan Al-Qur'an itu sendiri ya bahwa yang diutus juga orang yang mulia dan menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah satu perkara yang mulia. Ya. Seperti kita di dunia saja ya kalau ngantar uang uang bank gitu ya banyak itu berapa ratusan miliaran ya. pakai mobil khusus ya bawa senjata gitu ya, ya orang yang apa orang yang memiliki kekuatan ya bukan satpam disuruh bawa duit ada orang bawa duit bank pakai satpam enggak kan ini bawa poli polisi ya utusan khusus ya menunjukkan ya itu yang dibawa adalah barang barang yang mulia ya itu untuk mendekatkan pemahaman ya Ya, kemudian selanjutnya yang kedua awwaluma nazala minal Qur'an. Ya, awal pertama kali yang diturunkan dari Al-Qur'an. Maksudnya ya, Ayat yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an. Ya. Qala Syekh ya awwalu ma nazala minal Qur'an ala wajhi al-itlaq qat'an al-ayatul khams al-ula min suratil alaq ya yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an dari ya secara umum dan pasti bahwa ya yaitu adalah ayat ya lima ayat pertama dari surat Al-Alaq Ya. Apa surat Al-Alaq? Hah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi tulis apa lima ayat pertama dari surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an. Ya. Al-muadzin yu'adzin. Ya, Silakan yang azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاه هيا على الصلاه هيا على الفلاح هيا على الفلاح Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala hamma ba'd Baik kita lanjutkan ya, Ayat yang pertama kali turun Dari ayat Al-Quran Yaitu lima ayat pertama dari Surat apa? Surat Al-Alaq ya. Ya, kemudian Syekh menjelaskan yang bagilana an na'rif awwala ma nazala minal Qur'an. Ya, sudah sepantasnya sepatutnya kita mengenal ya mengetahui ya awal atau yang pertama kali ayat yang turun dari Al-Qur'an. Wa akhiru ma nazala dan akhir ya ayat turun dari Al-Qur'an li'annahu minal muhimmat ma'rifatul mutaakhir wal mutaqaddim karena ya sangat penting sekali ya untuk kita ketahui mana yang terakhir mana yang ya lebih dahulu ayat turun dari Al-Qur'an. Wadzalika li'an eh, wadzalika annahu law jara ta'arud la yumkin al-jama' bainahu ya bahwa ya seandainya terjadi apa namanya hal yang bertentangan ya tidak mungkin kita untuk meng, bisa menggabungkannya ya tanpa kita mengetahui mana yang pertama mana yang terakhir ya alimna annal mutaqaddim mansukh bil mutaakhir ya kita ketahui bahwa yang lalu itu yang terdahulu ya itu akan dapat menghapus yang belakangan. Ya, fala budda an na'rif al-awwal ma nazala. Maka oleh karena itu kita harus tahu ya apa yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an. Ya. Qauluhu adapun ucapannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu ya amara Jibril alaihi salatu wassalam Allah memerintahkan ya ya Jibril memerintahkan ya kepada Rasulullah ya, kepada utusan Allah siapa? Nabi Muhammad Muhammad ayyaqra untuk membaca. Ya, faqal maka Nabi mengatakan ma ana biqari. Ya, aku tidak bisa baca. Ya. Wa ma'ana qawluhu ma ana biqari adapun tentang ucapannya ma'ana biqari ya aku tidak bisa baca ya eh artinya inilah la ahsanul qiraah ya la ahsanul qiraah ya ketahuilah ah, sungguhnya aku tidak bagus di dalam hal membaca ya, ya ini tidak bisa membaca ya laisa muraduhu al-isyan Ya, maksudnya bukan penolakan. Ya, ini bukan nggak mau baca, tapi memang nggak bisa ba, nggak bisa baca. Ya. Di sini ditekankan oleh Syekh supaya jelas. Ya bukan karena Nabi nggak mau baca, tetapi memang nggak bisa ba, baca karena ya la ahsan al-qiraah ya dia tidak ya bisa dalam membaca bal akhbarahu annahu laysa biqari ya maka dikhabarkan bahwa Ya Nabi alaihi salatu wasallam memang tidak bisa membaca. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummi. Apa ummi? Butahu, buta huruf. Ya. Kama qala ta'ala Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala tahuttuhu biyaminik ya adalah engkau ya pernah membaca min qabli dari sebelumnya min kitab dari satu kitab apapun ya artinya memang nabi nggak pernah baca buku ya apalagi sampai membaca kitab-kitab nabi terdahulu sebelumnya ya bagaimana bisa membaca eh, bagaimana bisa ya membaca buku ya dia nabi aja adalah seorang yang buta buta huruf ya bagaimana bisa membaca sedangkan beliau adalah orang yang buta buta huruf maka ayat ini menjelaskan bahwa ya wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab ya tidaklah engkau membaca min qabli sebelumnya dari kitab-kitab ini nabi tidak pernah membaca buku ya wala takhutuhu biyaminik dan tidak pernah pula menulis dengan ya tangannya, tangan kanannya. Ya. Bagaimana menulis ya, baca aja nggak bisa. Ya, apa yang mau ditulis? Ya, artinya ya baca dan tulis Nabi tidak bi bisa. Fahuwa la yaqra wa la yaktub. Maka Nabi SAW tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Ya, qawluhu khalaqal insana min 'alaq wa huna dzakara ibtida'an dzakara ibtida'i khalqil insan li'annahu min al-munasib jiddan fi hadha al-maqam alladhi huwa ibtida'us syar'i fa dzakara Allah ibtida'al khalq wa ibtida'as syar' ya adapun ucapannya khalaqal insana min 'alaq ya manusia diciptakan dari alak ya segumpang segumpal da, darah. Ya. Di sini disebutkan tentang permulaan diciptakannya manu, manusia ya. Kenapa ayat ini diturunkan? Ya, karena sesuai ya, munasib sesuai dengan ya kedudukan bahwa ya dimulainya pula syariat ini. Iya. Jadi ayat itu kaitannya dengan permulaan diciptakannya manusia. Ya berkaitan dengan ya permulaan ya diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ya ini membawa syariat. Ya fadzakarallahu ibtida'al khalq. Disebutkan di situ tentang permulaan ya diciptakannya manusia ya, dan permulaan ya di bawahnya syariat yang baru. Ya, fabtidaul khalq maka permulaan penciptaan ya yaitu apa? Khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Wabtidau syar' dan permulaan syariat ya anna hadzal awal ma nazala minal Qur'an. Ya, kaitannya dengan permulaannya syariat apa? Bahwa ya, ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan dari Al-Qur'an. Jadi itu yang menunjukkan bahwa ya ayat ini ya awal mula syariat dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena Ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan dari Al-Qur'an. Jadi ada kesamaan dengan ya ayat yang diturunkan. Ya, ayat yang diturunkan bercerita tentang apa? Awal mula manusia diciptakan. Dan ayat ini merupakan ayat yang pertama kali pula yang diturunkan dari Al Al-Qur'an.